Terakhir tentang tanda-tanda jazm disebutkan bahwasanya tanda-tanda jazm ada dua yaitu sukun dan hat hatfu yaitu membuang untuk sukun kemarin sudah dibahas ada satu tempat ya, tanda jazm dengan sukun yaitu pada fi'il mudhari' sahih akhir yang bukan mabni. Kemudian tanda yang kedua yaitu hatfu atau ingin membuang itu nanti ada dua tempat. Kemarin baru dibahas satu tempat itu juga belum selesai. Dari ucapan musannif yaitu Ibnu Ajurun beliau menyatakan وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر حذف itu menjadi tanda jazm pada fi'il mudhara' mu'tal akhir itu fi'il mudhara' yang diakhiri dengan huruf illah pembahasan kemarin sampai pada huruf illah yaitu alif dan ya sekarang yang berikutnya huruf illah wa'u yang ada di akhir fi'il mubarak. Al wawu wawu mislu contoh pada fi'il mudhari yada'u, yada'u, itu diakhiri dengan wawu bagi huruf illah. Ya, mu'tal dan bil wawi. Ini mu'tal dengan wawu. Jadi ada huruf illah dengan wawu. Dan yang perlu di garis bawah yang perlu diperhatikan wawu di sini bukan wawu jamaah, bukan bomir wawu yang menunjukkan jamak. Ya, tapi wawu di sini adalah wawu huruf asli dari fi'il tersebut. ya, berbeda ya. Jadi sama-sama wawu tetapi keadaannya berbeda. Kalau wawu jamaah itu bomir, itu isem yang sebagai fa'il. Tapi kalau wawu di sini ini uh, huruf asli dari fi'il tersebut ini. Jadi fi'il mudhari ini diakhiri dengan waw, huruf illah. Idza tahu jika engkau menjazmkannya, engkau menjazmkan fi'il ini yad'u ihdifil wawa, buanglah wawunya. Eh, wawu yang ada di akhir dibuang. Wa bom dhammatu dan dhammahnya tetap. Ya. Jadi pada yad'u Di situ diakhiri dengan wawu. Kemudian sebelum wawu, hurufnya berharga bomah. Yada'u. Ya, sebelum wawu, hurufnya berharga bomah. Kemudian ketika dijazmkan, tadi wawunya dihilangkan. Kemudian bomah yang sebelumnya itu tetap. Ya. Kalau Allah Ta'ala contohnya yang Allah nyatakan dalam surah al Mukminun ayat ke-117 wa man ma'allah ma'allahi ilahan akhara dan siapa atau barang siapa yang menyeru sesembahan yang lain bersama Allah eh, bisa dilanjutkan ayatnya ya di surah Al-Mu'minun nanti di sini. Jadi waman ya da'u di sini madzum. Ya, disebabkan oleh man e, asyartiyah. Ya, jadi itu madzum dan tanda jazmnya dengan menghilangkan wawu. Tadi asalnya da'u ada wawunya, Kemudian mati majzum wawunya dihilangkan. da'au. Domahnya tetap. Domah sebelum wawu tetap. Ya da'au. Wa qala ta'ala contoh yang lain di surah ash shuara ayat yang ke-213 Fala tad'u ma'allah ilahan akhara. Maka, maka janganlah kamu menyeru um, eh, bersama Allah pada sesembahan yang lain. Fala tad'u la ini lam nahiyah menjazmkan ilmu barat sesudahnya yaitu tad'u. Tad'u majzum tanda jazmnya dengan menghilangkan wawu dan bomah sebelum wawu tetap bomah. Ini dijelaskan di sini tad'u wau, wawu, wawunya dihilangkan. Li'annahu dakhala 'alaiha jazimun karena dia dimasuki oleh jazim. Dimasuki oleh kata yang menjazmkan yakni man pada ayat yang pertama tadi dan pada ayat yang kedua yang disebutkan yaitu la nahya Mannya tadi man asyartiyah, bukan istifham tapi man asyartiyah. Terkait dengan syarat dan jawab syarat di pembahasan lain nanti insya Allah. Kemudian la e, pada ayat yang kedua yang disebutkan yang menjelaskan adalah la nahya Berikutnya wa idza dakhala 'alal fi'lil jazimun jika fi'il mudhari itu dimasuki oleh kata yang menjazmkan wa huwa mu'talul akhiri sedangkan fi'il mudhari itu keadaannya mu'tal akhir ya, atau bentuknya itu mu'tal akhir yakni huruf akhirnya berubah huruf illah maka hudifa harful illati huruf ilahnya dihilangkan huruf ilah yang dari akhir itu dihilangkan ini wa baqiyatil harakatu qablahu dan harokat sebelumnya tetap tetap ada, tetap seperti keadaannya. Kalau tadi wawu dihilangkan sebelumnya domah, maka domahnya harokat sebelum wawu tetap ada, tetap seperti itu. Ya. Dalilan alaihi ini sebagai dalil, sebagai petunjuk padanya, pada huruf ilah yang dihilangkan. Jadi kalau sebelum huruf ilah itu wawu menunjukkan yang dihilangkan adalah eh, afwan. Kalau sebelum huruf ilah itu domah ya, sebelum huruf ilah itu dhammah menunjukkan yang dihilangkan adalah wawu. Kalau yang kemarin, kalau sebelum huruf ilah itu kasrah, ya, menunjukkan yang dihilangkan adalah ya. Kalau fathah berarti alif. Jadi harokat yang tetap yang sebelum yang letaknya sebelum huruf ilah yang dihilangkan itu menunjukkan pada huruf ilah yang dihilangkan, pada jenis huruf ilah yang dihilangkan apakah alif, wawu ataukah ya. Jadi ya harokat sesuai dengan jenis huruf ilahnya fathah dengan alif, kasroh dengan ya, kemudian bomah dengan wawu. Gitu. Jadi itu maksud dari dalilan alaihi untuk menunjukkan pada huruf tersebut. Saku engkau katakan, misalkan dalam contoh yang lain, yakzu, fulan yakzu, fulan berperang, yakzu. Ada wawunya, di akhir dengan wawu. Ijzimhu, jazmkan ini. Jazmkan fi'il ini. Fulanun lam yazu. Fulan tidak berperang. Lam yazu. Lam menjazumkan, Kemudian yazu, fi'il mudhari itu menjadi majzum. Duna wawin tanpa ada wawu. Maksudnya apa? Wawunya dihilangkan. Lam yazu tidak ada wawu tanpa ada wawu maksudnya ini wawunya dihilangkan sebagai tanda jazmnya. Wa dhammatu tabaqat dalilan alal wawi dan bomahnya tetap ada tetap sebagaimana ad, uh, asalnya bomah dalilan alal wawi sebagai petunjuk pada wawu tersebut. Idan jika demikian araf nalka qaidah ana kita mengetahui kaidahnya sekarang kullu fi'lin mudhari'in mu'tal lil akhiri setiap fi'il mudhara' yang mu'tal akhir yang huruf akhirnya berubah huruf illah dialifin dengan alif awawin ataukah dengan wawu au yain ataukah dengan ya fa innahu idza juzima maka fi'il mudhara' tersebut jika dijazmkan yajibu hatfu harfil illati maka wajib membuang huruf illah tersebut wajib membuang huruf illah yang ada di akhir tersebut. Wa yabqa ma qablahu ala ma huwa alaihi dan tetap ada tetap seperti sedia kala ya harokat yang sebelumnya sebagaimana dia adanya ya. Ini terjemahan secara makna demikian ya. Jadi tetap ada harokat yang sebelumnya, harokat pada huruf sebelum huruf ilah tersebut sesuai dengan uh, sedia kala. Ya. Asalnya demikian. Kalau domah ya tetap domah. Ya, kalau kasroh ya tetap kasroh. Ya, kalau fathah ya tetap fathah. Ya, jadi tidak mengubah harokat sebelum huruf ilah tersebut. Ini. Inka nal mahdufu Inka nal alifi Ini alifi ya Inka nal alifi Jika si ilmu mubara itu mahzuf alif Dihilangkan alifnya Ya bakal maftuhan Maka sebelum alif tadi tetap maftuhan, tetap di fathah. Ya. Jadi kalau alif itu yang dihilangkan, maka sebelumnya tetap fathah. Wa idza kana mu'talan bil wawi, jika fi'il mudhari itu mu'tal dengan wawu bil wawi, ini juga dibaca kasrah ya. Ya bakal mabmuman, maka huruf sebelum huruf ilah tersebut itu tetap di bomah jadi kalau mutal dengan wawu, maka sebelumnya tetap dengan boma. Ketika wawu dihilangkan, tetap boma. Wa idza kana mu'talan bil ya'i dan jika fi'il mudhari itu mu'tal dengan ya, huruf akhirnya berubah huruf ya, ya bakal maksuran, maka dia tetap di kasrah. Huruf sebelum ya tersebut itu tetap di kasrah. Ini. Jadi sesuai dengan jenis huruf yang dihilangkan. Harokat sebelum huruf ilah tersebut. Sehingga ketika huruf ilah dihilangkan masih ada sesuatu yang menunjukkan tentang keadaan huruf ilah tersebut. Al-i'rabu ya. Di sini e, latihan Iqrab ya meng iqrab nu'ribul mu'tal nabil alifi. Kita i'rabkan mu'tal dengan alif. Kala Allah Ta'ala walam yakhsha illallah dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah di surah At-Taubah ayat 18. Walam yakhsha, yakhsha, lam yakhsha. Dijelaskan di sini i'rabnya lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam ini huruf nafi. Karena dia menafikan. Menafikan fi'il mubarak sesudahnya. Wa jazmin, dia ya huruf jazm. Dia menjazmkan fi'il mubarak sesudahnya. Wa qalbin, jadi huruf qalb Apa? Membalik, mengembalikan maknanya menjadi waktu lampau. Ya. Secara asal fi'il mudhari' kan menunjukkan waktu sekarang atau waktu akan datang. Tapi ketika dinasikan dengan lam, maka dia waktunya kembali ke waktu lampau. Lapaknya tetap mudhari', tetapi waktunya kembali ke waktu lampau. Ketika dinasikan dengan lam. Sehingga lam itu disebut sebagai harfu qalbin, membalik Kemudian yaksha, yaksha fi'lun mudhari'un majzumun. yaksha ini fi'il mudhari' yang majzum bi lam dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi kemudian tanda jazmnya apa? Hatful alifi, membuang alifnya. Yaksha. apanya akhir dengan alif. Yaksha ini alif. Ya. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. yaksha. Kemudian ketika ada jazi yaitu lam, maka alifnya dihilangkan. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha dan fathah yang sebelumnya ini sebagai dalil, sebagai petunjuk pada alif tersebut. Jadi kalau yang dihilangkan alif, maka ditandai dengan fathah sebelumnya. Ini lam yahsha. Contoh yang lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-213, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara." La dalam ayat ini lanya nahiyatun adalah la nahiyah yang bermakna larangan. Ya. Kemudian tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi lan nahiyati. Tad'u ini fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab la an-nahiyah tersebut. Jadi la an-nahiyah itu menjazmkan fi'il mudhari. Wa alamatu jazmihi hatful alifi. Tanda jazmnya itu dengan membuang wawu ya. Tad'u itu membuang wawu. Salah tulis ya. Ini yad'u atau tad'u wawu. Jadi wa alamatu jazmihi hatful wawi. Tanda jazmnya itu dengan membuang wawu. Wa dhammatu ini juga diluruskan, dibenarkan. Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Dan dhammah sebelumnya, dhammah sebelum waw yang dihilangkan tadi sebagai dalil, sebagai petunjuk pada waw tersebut. Jadi ketika dihilangkan tidak hilang begitu saja tapi masih ada sesuatu yang menunjukkan tentang ke, uh, huruf yang dihilangkan tadi yaitu boma untuk menunjukkan waw yang dihilangkan. Contoh yang berikutnya, di surah Abasa ayat yang ke-23. Kalla lamma yaqdi ma amara. Lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. lama ini huruf nafi karena dia menafikan kemudian huruf jazm karena dia menjazmkan dan huruf qalb tadi membalikkan maknanya ke waktu yang lampau. Kemudian yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun di lamma yaqdi ini si fi'il mudhari' majzum dengan sebab lamma. Wa alamatu jazmihi hadful ya'i. Tanda jazmnya apa? Hadful ya'i dengan membuang huruf ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Dan kasrah yang sebelumnya itu sebagai dalil sebagai petunjuk atas ya yang dihilangkan tersebut. Jadi demikian tentang fi'il mudhari' mutal akhir jazmnya dengan menghilangkan huruf illah tersebut dan ditandai dengan harokat sebelumnya tadi. Intahaina mina i'rabi. Kita selesai dari i'rab ini. Hada hukmu i'rabil mu'talli bi ahadi huruful allati. Ini adalah hukum i'rab pada fi'il mu'tal, mu'tal akhir ya, dengan salah satu dari huruf-huruf illah. Ini ditunjukkan dari contoh ditunjukkan dengan contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ada yang ditanyakan tentang ini? Qadha. Qadha yaqdi. Gimana? Ini alif. Ini ya. Jadi pada fi'il madhi alif pada fi'il mudhari ya ja'a maudhi'nya ja'a pada maudhi' alif pada mudhari ya, ya jadi uh, fi'il mutal akhir itu bentuk maudhi dan mudhari'nya berbeda huruf ilahnya ya walaupun tidak semua tapi ada seperti ini demikian artinya pada fi'il maudhi' itu dengan alif pada da'a qada ini alif pada mudhara untuk da'a alifnya menjadi wawu, pada qada alifnya berubah menjadi ya. Dan wawu ataupun ya di sini justru yang itu uh, huruf aslinya. Jadi bukan alif. Alif itu perubahan dari wawu. Ya, uh, alif di sini dia perubahan dari ya. Jadi yang asli justru wawu di sini dan ya di sini. Tadi lam yaksha. Kalau yaksha khafiyah. Maubinya khafiyah dengan ya. Kemudian mudaranya menjadi ya, oh ini. Yaksha dengan alif. Jadi maubinya dengan ya, mudaranya dengan alif. Jadi huruf ilah demikian. Antara tiga huruf ilah ini alif, wau dan ya satu sama lain bisa saling menggantikan dalam eh, bentuk-bentuk tertentu. Jadi maudhi dengan mudaranya berbeda atau nanti pada bentuk yang lain juga bisa berbeda, bisa berubah. Memang sifat dari huruf illah semacam itu. Sehingga disebut dengan huruf illah. Ya, berbeda dengan sahih. Kalau huruf sahih, misalnya kata ba, ya dia tetap ba terus, tidak akan berubah menjadi huruf yang lain. Tidak akan berubah menjadi ta atau jim atau yang lainnya. Itu perbedaannya antara huruf illah dengan huruf sahih. Ya, Untuk tadi huruf yang menjazmkan yaitu lam dan lamma. Keduanya sama disebut sebagai huruf nafi dan huruf jazm. Dari sini maknanya sama, sama-sama menafikan dan sama-sama menjazmkan. Tidak ada perbedaan dari sisi ini. Nah, perbedaannya pada penyebutan yang ketiga yaitu disebut sebagai harfu qalbin huruf qalb dari sisi waktunya. Jadi lam dan juga lama sama-sama disebut sebagai harfu qalbin. Dia membalikkan waktunya ke waktu lampau. Jadi walaupun lafadznya mudorek, tetapi ketika dinafikan dengan lam atau lama, itu waktunya kembali ke waktu lampau. Jadi sejak dulu atau yang lalu. Nah, perbedaan antara lam dengan lama, ya, kalau lam itu dinafikan dari waktu yang lampau sampai tidak ada batas yang jelas atau bahkan tidak ada batasnya sama sekali. Jadi berterusan dari waktu yang lampau sekarang sampai seterusnya. Jadi tidak ada batasan yang jelas itu sampai kapan. Bisa jadi sampai sekarang atau sampai akan datang atau sampai seterusnya selama-lamanya bisa jadi demikian. Itu makna dari lam. Jadi penafiannya dari waktu yang lampau sampai waktu yang tidak terbatas atau tidak ada batasan secara jelas. Adapun lama ini menafikan ilmu mudhari' mengembalikan waktu ke lampau sampai pada batas itu diucapkan. Sampai pada batas, jadi batas penafiannya sampai ini kalimat ini diucapkan, disampaikan. Atau mudahnya waktu sekarang. Satu contoh misalkan lam e, yaktu. lam yaktu e, misalkan atolibu ad-darsa siswa itu tidak menulis pelajaran dinafikan dengan lam menunjukkan apa siswa itu sejak waktu yang lampau ya mungkin tadi atau kemarin waktunya lampau ya dia tidak menulis pelajaran sampai saat ini, sampai mungkin nanti, sampai kapan, tidak ada batas yang jelas atau mungkin juga seterusnya, dia tidak menulis pelajaran. Itu kalau dinafikan dengan lam. Tapi kalau nafinya dengan lama, lama yaktub ya, atau libu adarsa, ya, siswa itu tidak atau belum menulis pelajaran, menunjukkan penafiannya dari waktu yang lampau sampai saat itu diucapkan. Ya, jadi lama yaktub ya dari waktu yang tadi atau kemarin sampai saat ini. Jadi mungkin dari saat ini atau ke depan dia akan menulis. Jadi penafiannya dibatasi sampai itu. Itu lama, terbatas sampai dengan waktu pengucapan atau waktu hal, waktu sekarang. Tapi kalau lam tidak ada batasnya atau batasnya tidak jelas sampai kapan. Ini. Ya. Itu perbedaan antara lam dengan lama. Kalau dalam bahasa Indonesia, lama itu biasanya diartikan belum. Ya. Kalau lama itu artinya belum. Tapi kalau lam, ada dua kemungkinan, bisa tidak, bisa belum. Sesuai siapul kalam, sesuai konteksnya. Ya. Tapi kalau yang lama, itu belum. Ini terjemahan ya, secara umum demikian. Ya. Tapi tentunya lihat yakul kalam ya, lihat konteks kalimatnya. Nah, oleh karena itulah ya, kita tahu ya makna lam demikian ya, dari apa yang Allah nyatakan di surah Al-Ikhlas ya, lam yalid walam yulad misalnya ya lam yalid walam yulad kenapa disitu menggunakan lam kok tidak lama lama yalid wa lama yulad misalnya ya kenapa menggunakan lam menunjukkan tadi penafiannya dari waktu yang lampau waktu dulu sampai sekarang sampai seterusnya selama lamanya Allah tidak akan pernah beranak dan diberanak jadi makna dari lam demikian penafiannya dari waktu yang lampau sekarang seterusnya selama lamanya seandainya menggunakan lama seandainya menggunakan lama, maka penafiannya dari waktu lampau sampai itu diucapkan. Menunjukkan apa? Yang akan datang kemungkinan akan beranak. Ada kemungkinan bisa jadi itu akan beranak di waktu yang akan datang. Kalau menggunakan lama. Tapi kalau menggunakan lam, menutup kemungkinan untuk terjadi dia akan di masa yang akan datang. Itu perbedaannya tipis perbedaannya tapi maknanya luas maknanya cukup jauh sin ya. kalau sin dan sofa ini untuk akan datang ya tapi e, kalau sin itu jaraknya relatif dekat atau bisa dipastikan hampir pasti terjadi ya. atau bahkan pasti terjadi tapi kalau taufa ini waktunya relatif jauh, panjang. Atau ya mungkin bisa terjadi, mungkin tidak. Jadi ada beberapa makna di sana. Sin kan, ataukah ataukah taufa. Jadi kalau arti secara asal ya sin itu relatif dekat waktunya akan datang tapi relatif dekat. Kalau taufa akan datang tapi relatif lebih jauh, lebih lama. Relatif ya, panjang atau Eh, dekat lama eh, itu relatif jaraknya waktunya relatif jadi satu huruf satu ucapan itu bisa membedakan makna yang sedemikian berbeda ada lagi yang ditanyakan? gitu ya. Jadi untuk memahami lam mungkin dari ayat tadi ya kalau kita paham jika kita memahami ayat itu lam yalid walam yulad menunjukkan keadaannya dari dulu sekarang sampai seterusnya demikian. Allah tidak akan pernah beranak dan diperanak. Tidak ada yang ditanyakan? Jadi kita lanjutkan. Yang berikutnya, qala al-musannif Berkata Ibnu Ajurum rahimahullah, kelanjutan dari matanya kemarin, tentang hatfu. Jadi tentang tanda jazm hatfu. Kelanjutan dari yang mu'tal akhir kemarin ya kalimatnya. Yang kemarin. Wa ammal hatfu fayakunu alamatan lil jazmi. Fil fi'lil mudari'i al mu'tal lil akhiri. Jadi hatfu membuang itu menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian kelanjutannya di sini wa fil af'alil khamsati dan pada fi'il-fi'il yang lima. Maksudnya apa? Hatfu itu menjadi tanda jazm pada fi'il-fi'il yang lima. Jadi judulnya kemarin kan mau maudi'a, dua tempat. Dua tempat hatfu. Yang pertama fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang kedua ini fi'il lima al-afalul khamsah, fiil-fiil yang lima. Wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bi sabatin nuni. Jadi tanda hatfu itu menjadi tanda untuk jazm pada fiil-fiil yang lima yang rofaknya dengan sabatun nun dengan adanya huruf nun wahia yakni yakulani tafulani yakuluna tafuluna tafulina eh? Ada lima bentuk fiil ini ya, diakhiri dengan nun dan adanya nun tersebut itu sebagai tanda rofaknya. Nanti ketika jazm itu tandanya dengan hatfun nuni dengan membuang huruf nun tersebut. Nun yang dari akhir itu dibuang dihilangkan. Dijelaskan oleh Syekh di sini. Allah Syarih berkata, Syarih pensyarah, yakni Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, "Hadhihi aidan Tujizamu bihaqqin nuni ini juga dijazamkan dengan hatfun nun dengan membuang huruf nun ya, membuang huruf akhirnya yaitu huruf nun sama-sama membuang sama-sama ya membuang huruf akhir kalau yang sebelumnya membuang huruf ilah kalau yang di sini membuang huruf nun sebagai tanda jazmnya kalau Allah taala fa lam taf'alu maka jika kalian tidak mengerjakannya ya, lam dijelaskan di sini i'rabnya lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam itu huruf menafi, huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Taf'alu fi'lan mudhari'un majzumun. Ya, fi'l mudhari' majzum bi lam dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi hatfun nuni tanda jazmnya itu dengan membuang huruf nun. Ya. Wal wawu fa'ilun. Adapun wawu itu sebagai fa'ilnya. Jadi alu lam taf'alu. Asalnya aluna Ada huruf nunnya. Keadaan marfo atau ropa dengan nun, adanya nun. Kemudian dimasuki lam menjadi lam taf'alu nunnya dihilangkan. majuzum atau jazm tandanya dengan menghilangkan nun tersebut. Nah, menjadi lam alu dan wawunya itu, wawu yang ada akhir itu itu adalah fa'il. Ya. Ini bomir ya, wawu sebagai fa'il. Ya. Ini juga untuk memperjelas tadi jadi wawu di akhir berbeda dengan wawu yang tadi ya do'u berbeda ya. Kalau itu wawu asli dari fi'il itu, tapi kalau yang di sini lam tafalu wawunya ini adalah bomir sebagai fa'il. Jadi bukan bagian dari fi'il, tidak termasuk bagian dari fi'il tidak. Berikutnya. Nah, jadi kesamaan huruf eh, belum tentu sama faedahnya. Sama-sama wawu tetapi berbeda faedahnya, berbeda fungsinya. Wa taqulu, engkau katakan, contoh, lam yaquma. Ya, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yaquma fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' yang majzum bi lam dengan sebab lam wa alamati jazmihi hatfu nuni tanda jazmnya itu dengan membuang huruf nun wal alifu fa'ilun alif itu sebagai fa'ilnya asalnya yakumani yakumani dimasuki lam menjadi lam yakuma nunnya dihilangkan dan alif itu sebagai fa'ilnya bomir alif untuk musanna ya, sebagai fa'ilnya Wataku taqulu marati mar'ati buha. engkau berkata pada seorang perempuan engkau berbicara padanya lam takumi kamu tidak berdiri wa asluha asalnya adalah takumina ada huruf nunnya lakin lamma dakhala 'alaiha al-jazimu akan tetapi ketika dia dimasuki oleh al-jazim dimasuki oleh kata yang menjazmkan yakni lam hudifatil nunu maka nunnya dihilangkan ya, sehingga menjadi lam takumi fanaqulu fi i'rabiha kita katakan pada i'rabnya lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin ya sama ya lam harfu nafi jazm dan qalb taqumi fi'lun mudhari'un bi lam taqumi ini fi'il mudhari' dengan sebab lam wa alamatu jazmihi hatfun nuni tanda jazmnya dengan membuang huruf nun wal ya'u ya'nya fa'ilun sebagai fa'il domir ya untuk mukhatabah ya satu orang perempuan yang diajak bicara ya, ya tersebut ini sebagai fa'ilnya tanda jazmnya dengan menghilangkan nun asalnya takumina menjadi lam takumi idan tujzamul al tujzamul af'alul khamsatu bihatfin nuni jika demikian fi'il-fi'il yang lima itu dijazmkan dengan membuang huruf nun wal mu'talu bil alifi adapun mu'tal dijazmkan dengan membuang alif uh, wal mu'tallu bil alifi bihatsil alifi adapun mu'tal dengan alif fi'il mudhara yang huruf akhirnya itu alif bihatsil alifi dijazmkan dengan membuang alif wal mu'tallu bil ya'i bihatsil ya'i adapun mu'tal dengan ya fi'il mudhara yang huruf akhirnya itu dengan ya itu dijazmkan dengan hatsil ya'i dengan membuang ya'nya wal mu'tallu bil wawi adapun mu'tal dengan wawu bihakil wawi maka dia dijazmkan dengan membuang wawunya ini jadi untuk af'al khamsah dengan membuang nun mu'tal alif dengan membuang alif mu'tal ya dengan membuang ya mu'tal wawu dengan membuang wawunya membuang yang huruf akhirnya tadi misal mu'tali bil alifi Contoh untuk mu'tal al dengan alif Lam yas'a Asluha yas'a Asalnya adalah yas'a Ini diakhiri dengan alif alif yang ditulis dalam bentuk ya. ya. Hudifatil alifu lama dakhalal jazimu. Alifnya dihilangkan ketika dimasuki oleh jazim, kata yang menjazimkan yaitu lam. Lam yas'a, alifnya hilang. Al mu'tal bil wawi, contoh untuk mu'tal dengan wawu, fal yada'u nadia di surah al alaq ya. Lianna lamal amri tajzimu. Kenapa yad'u Kenapa dia majzum? Kenapa wawunya dihilangkan? Karena lamul amri, lam yang bermakna amr itu menjazumkan, Sehingga ya doo majzum ingin menghilangkan wawunya. Al ya'u, contoh untuk yang mu'tal dengan ya, lam yaqubi. Ini asalnya yaqubi, ada ya'nya, kemudian dimasuki lam menjadi lam yaqubi. Nah. Contoh berikutnya dalam kalimat lam yas'a arrojulu laki-laki eh, laki-laki itu tidak berusaha lam yas'a lam harfu jazmin wa nafyin wa qawbin yas'a fi'lan mudhari' majzumun bi lam majzum dengan sebab lam wa alamatu jazmihi tanda jazmnya hatful alifi menghilangkan alif wal fathatu qablaha dalilun alaiha fathah yang sebelumnya sebagai petunjuk atasnya atas alif yang dihilangkan. Lam yantahi yantahi. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yantahi fi'lun mudari'un majzumun bi lam, majzum dengan sebab lam. Wa bi jazmihi hadfun nuni. Oh, keliru juga. Wa alamatu jazmihi hadfu al ya'i dengan membuang ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Ini salah tulis. Salah kita. tahi asalnya demikian. Ya. tahi kemudian dimasuki lam maka yaknya dihilangkan. Ya, diluruskan dibenarkannya wa alamatu jazmihi hatful ya'i membuang huruf ya. Kemudian kelanjutannya wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Kasrah yang sebelumnya itu sebagai petunjuk atasnya, atas ya yang dihilangkan. Ya. salah tulisnya. Sekarang berikutnya perhatikan. Iza qala qailun jika seseorang mengatakan lam yadau ya, khata'un wa maswabu jika ada seseorang yang mengatakan lam yadau itu keliru lalu bagaimana benarnya apa benarnya ya. kalau dalam mengucapkan kan sama ya lam yada'u seperti itu benar atau salah dalam pengucapan ya. kalau di situ dalam penulisan ada alisnya, ya. ya tapi perhatikan penjelasannya idza kanatil wawu wawa jema'atin jika wawu ini adalah wawu jamaah yang menunjukkan failnya domir wawu untuk jamaah itu sebagai fa'il fahuwa sawabun maka itu benar ya, lam benar kalau wawunya ini adalah wawu jamaah tapi asalnya apa yad'una ya, asalnya do'una dimaksud hilang, minyak hilang sehingga menjadi lam do'u itu kalau wawu yang dimaksud adalah wawu jamaah benar demikian tetapi wa in qasada wahidan jika dia ber, yang dia maksud itu wahidan satu orang fahuwa khata'un maka dia salah keliru ini wa idza kana qasada wahidan yakunu sawabu lam yad'u jika yang dia maksud itu satu orang maka yang benar adalah lam yad'u tanpa wawu jadi asalnya yad'u kemudian dimasuki lam wawunya hilang menjadi lam yad'u Dijelaskan di sini lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi lam majzum dengan sebab lam wa alamat jazmihi hatful wawi tanda jazmnya itu dengan membuang wawu wa dhammatu dalilun 'alaiha dan dhamma sebagai dalil padanya fahuwa sahihun maka ini benar kalau yang dimaksud mufrad yang benar yang bawah lam yad'u wawunya hilang tapi kalau yang dimaksud jamak Tadi benar lam yad'u dengan adanya wawu. Itu tadi ya. Sama-sama wawu tetapi berbeda faedahnya, berbeda maknanya. Maka perlakuannya juga berbeda. Ya. Hari ini ada yang ditanyakan? Kalau yang ini mereka, mereka tidak menyeru, mereka tidak memanggil. Kalau ini dia, dia tidak menyuruh, dia tidak memanggil. Tadi jamak, ini mufrad. Artikelnya sama, memanggil atau menyuruh, ya, berdoa, ya. Tetapi yang melakukan tadi, kalau ya doa, lam ya doa itu jamak. Jadi mereka. Kalau ya doa, lam ya doa itu mufrad. Jadi dia. Gitu. Ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan sedikit ya. Ada asilah sedikit ini. As'ilatun, tanya jawab. Kam alamatan lil jazmi, berapa tanda untuk jazm? Wa mahuma dan apa itu keduanya? Alamatani, ada dua tanda, yakni as wal hatfu, sukun dan hatfu. Misal sukuni, contoh untuk yang sukun, lam yakum. Lam, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yakum, fi'lun mudari'un majzumun bi lam, dengan sebab lam. Majzum dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya itu dengan sukun. Yakunul mu'allifu, mu'allif Ibn Ajur mengatakan, innas uh, ah, kalau ada kalau ini dibaca inna mestinya as-sukuna inna sukuna tapi kalau dibaca as-sukunu, innanya dihilangkan. Ya, tinggal memilih. Inna sukuna atau as-sukunu yakunu alamat al-jazmi fil fi'lil mudari'i as-sahihil akhiri. Jadi sukun itu menjadi tanda jazm pada fi'il mudari' sahih akhir. Sukun menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari yang sahih huruf akhirnya. Wal kalau ini dibaca wal Berarti tadi yang benar asukunu. Jadi innya dihilangkan, in atau inna itu dihilangkan. Wal hadfu yakunu mata jazmi fil fi'lil mudari al mu'talil akhiri. Adapun hadfu membuang itu menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Wal af'alil khamsati allati rafu'uha bi subutin nuni. Dan pada fi'il-fi'il yang lima yang rofaknya itu dengan subutun nun, dengan adanya huruf nun ini dan contoh fi'lun majzumun mu'talul akhiri bil alifi fi'il yang majzum mu'tal akhir dengan alif contoh lam yarba lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin kemudian yarba fi'lun mudari'un mu'talun bi mu'talun ya. ini fi'il mudari' yang mu'tal majzumun bi lam dijazmkan dengan sebab lam wa alamatu jazmihi hadful alifi tanda jazmnya itu dengan membuang alif yarba menjadi lam yarba alifnya dihilangkan wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha dan fathah yang sebelumnya itu sebagai petunjuk atas alif yang hilang tersebut mu'talan bil ya'i contoh untuk mu'tal dengan ya lam yaqbi lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin yaqbi fi'lun mudhari'un majzumun bi lam majzum dengan sebab lam wa alamatu jazmihi hatful ya'i tanda jazmnya itu dengan membuang huruf ya wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha kasrah yang sebelumnya itu sebagai petunjuk atas ya yang hilang tersebut jadi asalnya ya kaubi ada ada ya-nya kemudian dimasuki lam menjadi lam yakubi ya-nya dihilangkan kemudian berikutnya mu'talun bil wawi contoh untuk mu'tal dengan wawu lam yada'u lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin yad'u fi'lun mudari'un majzumun bi lam majzum dengan sebab lam wa alamatu jazmihi hatful wawi tanda jazmnya itu dengan membuang wawu ya, wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha dhammah yang sebelumnya sebagai dalil sebagai penunjuk atas wawu yang dihilangkan asalnya yad'u ada wawunya kemudian dimasuki lam menjadi lam yad'u wawunya hilang Berikutnya al-af'alul khamsatu satu ya tidak tanwin. Al-af'alul -al khamsatu allati raf'uha bi subutin nuni yang rafa'nya itu dengan subutun nun, rafa'nya dengan adanya nun. nuri Nuridulaha misalan kita ingin contoh untuknya. Ya, al-musnadu ila alifis alifil isnaini yang disandarkan pada alif isnain, alif untuk musanna. Contohnya lam yarmiya keduanya tidak melempar. Lam yarmia. Asalnya apa? Yarmiani. Yarmiani. Ada nunnya. Musanna ya. Keduanya melempar. Kemudian dimasuki lam. Menjadi lam yarmia. A'ribha. I'rabkan. Lam. Harfu nafsin wa jazmin wa qalbin. Yarmia fi'lun mudari'un majzumun. Majzum. Wa alamatu jazmihi hatfun nuni tanda jazmnya itu dengan hatfun nun dengan menghilangkan nun. Asalnya yarmiya ni nunnya dihilangkan menjadi lam yarmiya. Ya. Dan hatfun nun tersebut membuang nun tersebut niabatan anid mati sebagai ganti dari sukun. Ya. Dhammah ya. Hatfun nun niabatan alif sukuni membuang huruf nun itu sebagai ganti dari sukun karena tanda asli untuk jazm itu sukun ini as-sukun bukan abomah nahu li'annahu minal af'alil khamsati karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima wal alifu fa'ilun dan alifnya itu sebagai fa'il biarnya alif yang ada di akhir itu sebagai fa'il jadi hatfu itu tanda pengganti dari tanda asli untuk jazm yaitu sukun Tanda asli pada jazm adalah as-sukun, bukan boma, tapi sukun. Wa misalul musnadi ila wawil jama'ati. Kemudian contoh ya, fi'il yang disandarkan pada wawul jama'ah. Lam yaf'alu. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yaf'alu fi'lun mudari'un majzumun bi lam dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi hatfu nuni. Tanda jazmnya itu dengan membuang huruf nun. Wal wawu fa'ilun. Wawunya itu adalah fa'il. Yaf'aluna asalnya menjadi lam yaf'alu. nunnya dihilangkan. Wa misalul musnadi ila ya'il mukhatabati. Contoh fi'il yang disandarkan fi'il mubarak yang disandarkan pada ya mukhatabah. Mukhatabah ya untuk anti. Ini. La tamshi fil aswaqi. Kamu seorang perempuan ya, jangan berjalan di pasar-pasar Ya, lanta, la tamshi Asalnya tamshina Ada nun, ada nunnya, ada huruf nunnya. Kemudian dimasuki la annahiyah, nunnya menjadi hilang, menjadi la tamshi La harfu nahyin. La di sini huruf nahi, larangan. Tamsi fi'lun mudhari'un majzumun bi lan nahiyati. Majzum dengan sebab la annahiyah. La yang bermakna larangan wa alamati jazmihi hadfun nuni Tanda jazmnya apa? Hatfun nuni dengan membuang huruf nun. annaha minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Ini. Wal ya'u fa'ilun. Ya'nya, ya' mukhatabah tadi, itu sebagai fa'il. Tamshi, la tamshi, ya'nya itu sebagai fa'il. Domir ya' sebagai fa'il. Idan, jadi, al-af'alil khamsatu tujizamu bihatfin nuni. Fi'il-fi'il yang lima itu dijazmkan dengan membuang huruf nun. Ya, dengan membuang huruf nun. Ya. Sebagai tanda jazmnya. Dan tadi itu sebagai pengganti dari sukun. Ya. Walakin tetapi kaifa nujibu an qaulihi ta'ala bagaimana kita menjawab dari ucapan Allah taala dalam ayat di surah Az-Zariyat ayat yang ke-59 Langnya ini menjazmkan. Tapi yang tampak si ilmu barat di situ yasta'jilun, ada nunnya. Padahal yasta'jilun ini termasuk af'alul khamsah. Wawunya itu bomir, wawu sebagai fa'il menunjukkan ini termasuk bentuk af'alul khamsah. Ya, tapi di situ majzum dengan sebab lanahiyah. Kenapa ada nun di situ? Yasta'jilun. Tapi kalau jeli ya, di situ nunnya di kasrah ya. Yasta'jiluni. Ada benun sebagai tanda ropa pada al khamsah. Kalau sebelumnya wawu jamaah itu mestinya di fathah. Ya. aluna, Ya. Taktubuna. Tapi di sini dalam ayat nunnya di kasrah. Dijelaskan di situ ya. Yasta'jiluni. tak nunul wiqayati. Ini adalah nun wiqayah Ya. Nun pada yasta'jiluni ini adalah nun wiqayah. Walaisat nun al-i'rabi dan itu bukan nun i'rab. Jadi nun itu bukan tanda rofa sehingga ketika majzum tidak terpengaruh nunnya itu. Karena dia bukan tanda rofa, bukan nun i'rab, tapi dia nun wiqayah. Apa nun wiqayah? Dia dimunculkan, dihadirkan untuk menghubungkan antara fi'il dengan domir ya mutakallim. Jadi asalnya ya tak diluni. Janganlah kalian meminta segera kepadaku. Itu. Atau marfoknya ya tak ni. Ini marfoknya. Nah, ni ya tak ni. Asalnya demikian. Ya nani. Kemudian di jazilkan dengan la ya nun tanda rafa yang ini nun yang awal itu yang dihilangkan. Ada nun yang kedua itu nun wiqayah untuk menghubungkan antara fi'il dengan ya mutakalim. Itu tetap ada. Tidak hilang. Yang hilang nun yang tanda rafa yang awal. Sehingga menjadi yasta la yasta jilu ni. Kemudian yaknya ini boleh dihilangkan. Boleh. Dan untuk menunjukkan yak mutakalin yang hilang apa? Sebelumnya dengan kasroh. Sehingga di situ nunnya tetap kasroh. Untuk menunjukkan itu nun wiqayah sesudahnya itu adalah yak mutakalin. Jadi ketika ada huruf akhir yang dihilangkan ditandai dengan harakat sebelumnya. Termasuk di sini ya mutakalin dihilangkan ditandai dengan kasroh sebelumnya. Tidak hanya pada tadi fi'il mubarak yang mutal akhir, tapi yang semacam ini juga ini yaknya yak mutakali. Dia dihilangkan bisa, boleh. Untuk kemudian untuk menandai menunjukkan bahwasanya ada yak mutakalim yang dihilangkan ditandai dengan kasrohnya di sini. Contoh yang semisal ini ada bisa menyebutkan dari ayat? Terkenal ayatnya huwa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu lamnya lamul amr eh, lamnya lamul amr dia menjazmkan ya menjazmkan fi'il mudhari sesudahnya ya'buduna asalnya ya'buduna mereka beribadah kemudian bersambung dengan ya' mutakallim dihubungkan dengan nun liqayah buduna ni tulisannya mestinya bersambung ya tapi ini untuk menunjukkan asalnya jadi lamul amr masuk pada ya'buduna kemudian buduna tadi bersambung dengan ya' mutakalim yang dihubungkan oleh nun yuqala lamul amr menjazmkan tanda jazmnya apa ya'buduna af'al khamsa berarti tanda jazmnya fathun nun ya Nun yang pada ya'buduna, nunnya dihilangkan. Kemudian disambung semuanya li ya'budu ni. Kemudian ya'nya baru dihilangkan. Ya mutakallim dihilangkan, ditanya dengan kasroh sebelumnya tadi. Nanti dibuka di surah Az-Zariyat ya. Ini Az-Zariyat ya. Ayat ke Azariat zariyat ya. ya. Nanti Nanti liya buduni, bukan buduna, tapi ini. Jadi supaya atau hendaknya mereka beribadah uh, eh, afwan. Ini bukan namun amr tapi lam nah, uh, keliru ya. Ini lam ta'lil menafsirkan tetapi tandanya sama. Membuang nun. ini bukan jazm tapi nansab. Cuma dari sisi tanda sama. Afwan. Cuma dari sisi tanda sama membuang nun. Cuma keadaannya berbeda. Ini mansub ya. Bukan zoom. Ini enam lam ta'wil. Cuman kesamaannya dari si tandanya. Jadi tanda mansub dan tanda majzum ini sama membuang huruf nun. Ya. Jadi kesamaan dari sisi ininya saja ya, membuang huruf nun. Kemudian tadi nun wiqayah yang tetap ada. Adapun eranya berbeda akuan untuk meluruskan yang tadi. Jadi supaya mereka beribadah kepadaku kepada Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Idan al-hatfu yakunu alamatan lil jismi fi mawdi'aini. Jadi hatfu itu menjadi tanda jazm pada dua tempat, fil fi'lil mu'tal lil pada fi'il mu'tal, mu'tal akhir ya. Wal af'al khamsati allati raf'uha bi subutun nuni dan pada fi'il fi'il yang lima yang rafa'nya dengan subutun nun, dengan adanya nun. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, tadi ya, sama-sama wawu, tapi berbeda faedahnya, berbeda maknanya. Ini juga sama-sama nun, nun i'rab, nun tanda rofa, kalau ini nun wiqayah. Ya sama-sama hurufnya tetapi berbeda faedahnya, berbeda maknanya. Ya. Ada nun iqayah, ada nun i'rab, ada nun niswah, ada nun taukid. Ya. Berbeda-beda. Maka perhatikan masing-masingnya sesuaikan dengan faedah faedahnya, contoh-contoh yang ada. Jadi tamyas alu itu ada tambahnya alif apa? dalam penulisan. Ya, dalam penulisan untuk wawu jamaah tadi kalau tidak bersambung dengan apapun itu ditambahkan alif dalam penulisan. Jadi kalau wawu diikuti alif semacam ini ini menunjukkan ini wawu jamaah. Lamnya doa tadi itu wawunya jamaah dalam penulisan ya. Dengan syarat tidak ada tidak bersambung dengan bomir atau dengan ini misalnya tidak. Tapi kalau tidak ada alif, ya doa Ya. Ini wawunya asli dari fi'il tersebut, bukan wawu jamaah. Ada lagi? tidak ada untuk malam ini sampai ini dulu.